Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita sekarang mempelajari eh, pelajaran ketiga yaitu tentang penjelasan tentang bejana. Agama Islam merupakan agama yang sempurna Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengatur urusan antara seorang hamba dan penciptanya saja. Namun, agama kita, agama Islam ini juga mengatur berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hal keduniaan. Seperti bejana tadi kita sebutkan. Di antara permasalahan dunia yang diatur dalam agama Islam adalah mengenai pemakaian Eh, bejana, tempayan, baskom dan sejenisnya itu diatur dalam agama Islam. Beberapa aktivitas manusia seperti makan, minum, mandi, berwudu dan aktivitas lainnya tidak lepas dari pemakaian bejana. Sehingga dalam pelajaran kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan bejana dan juga hukum-hukum yang berkaitan tentang bejana. Apa yang dimaksud dengan bejana? Bejana adalah segala bentuk sarana atau wadah untuk menampung air atau makanan yang biasanya digunakan untuk bersuci atau makan dan minum sehingga bejana bisa berupa timba, gayung, tempat air minum, piring atau gelas, tempayan dan semisalnya dengan berbagai macam bentuk. Berbagai macam macam bentuk juga berjenis-jenis dan tentunya bahannya juga berbeda-beda. Ada bejana yang terbuat dari plastik, ada yang dari keramik, ada yang dari besi, ada juga dari aluminium, ada juga dari stainless, bahkan bejana itu ada yang terbuat dari emas dan juga perak ataupun terbuat dari perhiasan-perhiasan yang lain seperti berlian, mutiara. Itu sesuai dengan permintaan orang yang mau beli bejana tersebut. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada aturannya ketika kita mau pakai bejana yang mana. Itu diatur dalam hukum Islam. Kita tidak akan pernah lepas dari bejana. Bejana sebagai wadah untuk menampung air atau makanan dan yang lainnya senantiasa ada bersama manusia. Maksudnya bagaimana? Bejana itu senantiasa ada untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita mau minum pakai cangkir kadang yang terbuat dari plastik, ada yang dari batu, ada yang dari emas, ada yang dari perak. Bagaimana hukumnya? Tentunya kita akan membahas hukum bejana. Pada asalnya, hukum bejana adalah halal, mubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak atau menciptakan langit lalu dijadikannya tujuh langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atau memberikan kepada manusia semua yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganugerahkan kecuali yang mubah, kecuali yang jais, yang boleh dipergunakan. Karena tidak ada anugerah dalam larangan sehingga semua yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini adalah halal. Kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, semua bejana baik dari besi, tembaga, kuningan dan yang lain-lain itu halal. dan mubah digunakan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ada bentuk bejana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penggunanya untuk makan dan minum yaitu bejana yang terbuat dari emas dan juga perak. Disebutkan dalam hadis Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Artinya, janganlah kamu minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan juga perak. Karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan buat kalian di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis yang kita bacakan sebelumnya sangat jelas menegaskan larangan penggunaan bejana dari emas dan juga perak untuk makan dan juga minum. Meskipun jenis makanan yang diminumnya adalah halal. Namun, jika ditempatkan di wadah yang terbuat dari emas dan juga perak, maka makanan dan minuman tersebut dipindah. Maka makanan dan minuman tersebut adalah haram untuk dimakan dan diminum. Dan apabila makanan tersebut atau minuman tersebut dipindahkan ke wadah yang lain, yang tidak terbuat dari emas dan juga perak, maka hukumnya berubah kembali menjadi halal untuk dimakan dan juga diminum. Selama makanan yang berada dalam wadah tersebut zatnya halal, bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam diharamkannya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan juga perak untuk tempat makan dan minum itu adalah pengharaman secara umum baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Contohnya ketika kita makan umpamanya di suatu undangan pesta dan dihidangkan piringnya terbuat dari emas maka itu dilarang bagi kita untuk makan makanan yang terbuat uh, yang wadahnya terbuat dari emas. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah." innama yujarjiru fi wadnihi naro jahannam. Artinya orang yang minum dari bejana perak maka sesungguhnya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Hadis ini diriwayatkan juga Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Sungguh ancaman yang sangat besar bagi kita umat Islam yang makan dan juga minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan juga perak. Pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca tadi menggambarkan bahwa orang yang minum dan makan dari bejana perak dan juga emas seperti orang yang masukkan api neraka ke dalam perutnya wal billah ancaman keras ini menunjukkan bahwa menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum termasuk salah satu dosa besar. Ini yang tidak boleh kita remehkan. Adapun sebab pelanggaran menggunakan bejana emas dan perak berdasarkan hadis Huzaifah yang kita bacakan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka orang kafir di dunia dan buat kamu di akhirat. Sungguh sangat jelas. Jadi orang yang menggunakan bejana emas dan juga perak di dunia merupakan kebiasaan orang-orang kafir yang harus kita selisihi dan itu merupakan menjadi tradisi mereka karena mereka tidak memiliki agama yang melarang hal tersebut sehingga kaum muslimin dilarang meniru mereka dan hal penggunaan bejana emas dan perak itu untuk kaum muslimin di akhirat sebagai balasan karena tidak menggunakannya di dunia. Bejana emas dan juga perak tidak diberikan pada mereka orang-orang kafir di akhirat sebagai balasan atas kemaksiatan yang mereka lakukan di dunia. Sebagai contoh kita sebutkan saya umpamanya saya makan dan minum menggunakan peralatan yang sederhana. Piring yang saya gunakan untuk makan terbuat dari plastik, begitu juga dengan cangkir untuk minum. Saya tidak menggunakan piring cangkir dan juga peralatan lain yang terbuat dari emas dan perak karena agama Islam melarang hal itu. Sungguh sangat jelas. Kemudian sebagai catatan buat kita terjadi perselisihan antara ulama dalam penggunaan bejana emas dan perak selain untuk makan dan minum. Karena memang dalil yang sampai kepada kita yang diriwayatkan oleh Ummu Al-Mu'minin Ummu Salamah dan juga sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman itu adalah tentang makan dan juga minum. Maka muncul perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yaitu mayoritas ulama mengharamkan menggunakan bejana emas dan juga perak meskipun tidak digunakan untuk makan dan minum. Ini pendapat mayoritas ulama. Untuk makan saja dilarang, apalagi untuk hal-hal yang lain seperti perhiasan umpamanya kita buat ceret perhiasan di rumah kita terbuat dari emas dan juga perak juga tidak dibenarkan. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan juga sebagai sebagian ulama yang lain berpendapat bolehnya menggunakan bejana emas dan perak selain untuk makan dan juga untuk minum. Dan inilah pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga al zahiriyah karena memang hukum asal segala sesuatu itu adalah halal, mubah dan dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang untuk itu. Maka dalil yang ada melarang untuk kita memakai emas dan juga perak itu adalah untuk makan dan juga minum. Adapun digunakan untuk hal-hal yang lain, umpamanya kita bejana yang terbuat dari emas dan juga perak, kita gunakan untuk ember berwudu, boleh. Yang dilarang adalah untuk makan dan juga minum. Dan tentunya perhiasan yang juga dilarang kita pakai sebagai bejana untuk makan dan minum hanya emas dan juga perak. Perhiasan yang lain seperti berlian walaupun lebih mahal, jamrud ataupun mutiara, kalau itu kita buat sebagai bejana untuk makan dan minum itu dibolehkan. Karena dalil yang datang pelarangan bagi kita adalah yang terbuat dari emas dan juga perak. Walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan sebagai sip, sikap maksudnya sebagai sikap kehati-hatian kita sebaiknya kita ambil langkah untuk menjaga diri dan berhati-hati yaitu tidak menggunakan bejana emas dan juga perak meskipun bukan untuk makan ataupun minum. Ini pendapat sebagian ulama yang hati-hati. Akan tetapi menurut saya pendapat ulama yang paling kuat adalah dibolehkan memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk selain makan dan minum. Adapun untuk makan dan minum maka itu diharamkan. Sepakat para ulama itu dilarang. Kemudian tentunya bagaimana jika bejana tersebut tidak terbuat dari emas akan tetapi terbuat dari batu umpamanya. Akan tetapi dia dicet Atau sebagiannya ada emas. Bagaimana hukum Islam tentang ini? Umpamanya, cangkir. Ada sebuah cangkir terbuat dari batu. Kemudian cangkir tersebut dicet dengan emas. Atau sebagian cangkir tersebut ada bagian sedikit dari emas. Maka bagaimana hukumnya? Tentunya di sini perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan sama hukumnya dengan hukum bejana yang terbuat dari emas maka haram digunakan untuk makan dan minum dan segala jenisnya. Dan ada juga pendapat ulama yang mengatakan itu tidak disebutkan sebagai cangkir yang terbuat dari emas. Akan tetapi cangkir tersebut terbuat dari batu. Akan tetapi dicet dengan emas. Jadi bahasanya adalah cangkir tersebut terbuat dari batu dan bukan terbuat dari emas. Akan tetapi dicat dengan emas. Maka tidak ada pelarangan di situ. Ini pendapat sebagian kalangan ulama. Dan ini yang dikuatkan oleh ulama seperti Ibnu Utsaimin dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena dia bukan bezana yang terbuat dari emas akan tetapi yaitu yang dicat dengan emas ataupun yang dilem sedikit dengan emas seperti itu. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memahami apa itu bejana. Dan apa hukum asal bejana tersebut? Hukum asal bejana adalah mubah, boleh. Kecuali ada yang dilarang dalam syariat Islam, seperti bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Kemudian kita sudah bicara bagaimana dengan bejana yang dicet dengan emas ataupun sebagian uh, bejana tersebut ada zat emas. Maka dalam hal ini yang paling kuat adalah dibolehkan bagi kita karena dia bukan terbuat dari emas. Kemudian kita akan membahas sedikit bagaimana dengan bejana orang kafir. Bejana orang kafir. Umpamanya tetangga kita non muslim dan dia mengajak kita makan di rumahnya dengan bejana yang mereka pakai. Bagaimana hukumnya? Hukum asal bejana orang kafir baik piringnya atau cangkirnya itu adalah halal kecuali memang kita ketahui bahwasanya itu bernajis. Bagaimana kita mengetahuinya? Umpamanya mereka menggunakan piring itu sebelumnya untuk masa anjing dan juga babi. Tentunya itu tidak disembelih dan itu menjadi bangkai. Maka itu tidak dibenarkan. Maka bagaimana solusi bagi kita? Solusinya adalah sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abi Tha'labah al Khashani berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna bi ardi qawmin ahli kitab. Sesungguhnya kami berada di dunia atau hidup bersampingan dengan orang-orang ahli kitab baik itu Nasrani ataupun Yahudi. Maka dia mengatakan, "Afana kulu fi aniyatihim?" Apakah kami boleh makan dengan memakai bejana mereka? Rasulullah mengatakan, "La ta'kulu fiha?" Janganlah kalian makan dengan bejana tersebut illa an tajidu illa an la tajidu ghairaha. Kecuali kalian tidak mendapatkan bejana selainnya. Fagsiluha thumma kulu fiha. Maka kalian cuci, kemudian makanlah menggunakan bejana tersebut. Jadi hukum memakai bejana orang kafir, hukum asalnya adalah boleh. Untuk sikap kehati-hatian kita adalah sebelum kita memakai bejana tersebut, maka hendaklah kita cuci terlebih dahulu. Karena memang uh, di zaman para sahabat, ketika mereka ada yang diundang oleh seorang Yahudi dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang seorang Yahudi untuk memakan roti atau gandum. Mereka juga memakannya. Jadi bagaimana solusi kita? Solusinya adalah hukum asal memakai bejana orang kafir itu halal, boleh. Tapi yang paling benar kita lakukan adalah sebelum kita memakan di atas bejana tersebut, sebaiknya kita cuci terlebih dahulu. Kemudian, bagaimana hukum bejana yang terbuat dari kulit bangkai? Ini tentunya di zaman dahulu ini banyak. Terbuat tempat air minum mereka dari kulit. Terbuat dari kulit, baik kulit hewan buas, kulit harimau, kulit buaya, kulit ular dan sebagainya. Tentunya di sini nanti akan ada pembahasan khusus tentang ini tapi kita singgung sedikit karena masih dalam bab bejana. Bagaimana hukumnya? Tentunya hukumnya secara singkat adalah jika kulit binatang tersebut sudah disamat, maka dia telah menjadi suci. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat dalam hal ini banyak sekali perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau dari binatang yang halal dan boleh dimakan, maka boleh disamak. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan dan diharamkan, maka tidak boleh. Ada juga dari kalangan ulama yang berpendapat, jika dari kulit binatang, anjing dan babi maka tidak boleh, Sedangkan dari kulit binatang yang lain boleh. Akan tetapi pendapat yang paling kuat kita katakan kembali adalah binatang apa saja yang sudah disamak kulitnya maka boleh kita jadikan sebagai bejana. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma ihabin dubiq." Kulit apa saja yang sudah disamak fakot tohur maka dia adalah suci. Baiklah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita telah menyelesaikan hukum-hukum bejana. Kita katakan tadi hukum asal bejana adalah boleh kecuali ada larangannya dari syariat Islam, yaitu yang dilarang bagi kita adalah bejana yang terbuat dari emas dan juga perak. Itu pun untuk makan dan juga untuk minum saja. Untuk hal-hal yang lain, bejana kita gunakan untuk menampung air dan sebagainya, itu boleh. Dan juga adapun bejana yang terbuat dari batu akan tetapi dicet dengan emas ataupun bejana yang terbuat dari selain emas kemudian dicet dengan emas hukum asalnya adalah boleh karena dia tidak terbuat dari emas. Kemudian Bagaimana dengan hukum bejana orang kafir, non muslim? Hukum asalnya adalah boleh kita pakai, akan tetapi sebagai sikap kehati-hatian kita, maka lebih baik kita cuci terlebih dahulu sebelum kita pakai. Dan juga bagaimana hukum bejana yang terbuat dari kulit binatang. Secara ringkas kita katakan seluruh bejana yang terbuat dari kulit binatang dan ke, dan sudah disamak maka hukumnya boleh kita gunakan. Baiklah pemirsa Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita dan tentunya menjadi ladang ibadah buat kita semua dan bisa membantu kita tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.